تخليك قلبه خفي <coughs> قد لا يعرف لا يعرف صاحبه كذلك فلذلك يبحث عنه وإن عرفه صعب عليه صبره على مرارة دوائه لأن دواءه مخالفة مخالفة الهوى وإن وجد الصبر لم يجد طبيبا حاذقا يعالجه يعالجه فإن الأطباء ومرضها بالكلية وأقبل الناس على أعمال ظاهره عبادة وباطنه عادة فهذا علامة أصل المرض طيب خلاص Kemarin kita jelaskan tentang keberadaan anggota tubuh, anggota badan manusia. Ada tangan, ada kaki, mata, dan sebagainya. Masing-masing punya tugas sendiri-sendiri. Tangan punya tugas, punya pekerjaan secara khusus, Tangan tugasnya adalah memegang, menyentuh, memegang, menyentuh, seperti tolong menolong, mengangkat sebuah batu, memberikan bantuan, <clears throat> na'awun lebih wa taqwa dengan tangannya. Nah, adapun hati apa tugasnya? Ya Khalid. Tugasnya apa, hati Mau yang keras suaranya lamban sekali. Tugasnya mentadaburi ya ayat-ayat Allah Taala menerima sebuah ilmu hikmah, cinta, ibadah. Nah, inilah diantara tugas hati. Dan yuk tabar tasmiatul insan li asli hada. Dan dianggap penamaan sebuah manusia. Dikatakan manusia karena memang diciptakan karena ini karena hal tersebut yakni karena sebuah adanya ibadah ada sebuah ilmu kecintaan dan sebagainya dari perkara-perkara yang Allah perintahkan kepada kepadanya. Nah, maka tak kala nggak bisa memenuhi tugasnya yang diciptakan dengan demikian keadaannya Ternyata hati nggak bisa menerima sebuah wejangan-wejangan nasihat-nasihat Allah Taala, nasihat Nabi-Nya, menerima ilmu, ternyata mental ilmu tersebut, dibuang nasihat-nasihat tersebut, maka itulah al-hayawan, para hewan-hewan. Bahkan itulah syarud Jawab Ini ya, sejelek-jeleknya binatang yang tinggal di permukaan bumi. Binatang yang paling jelek, binatang yang paling apa bodoh yang sangat jelek mereka yang punya telinga mereka yang punya mulut mereka yang enggak mereka yang punya hati tapi ternyata penggunaannya lain tidak semestinya tidak sepantasnya untuk dia gunakan. Nah ini, ini sejelek-jeleknya binatang yang tinggal di permukaan bumi. <clears throat> Walaupun mereka adalah yang mengetahui segala hal, kulla syai'in, ya, tahu semuanya ilmu-ilmu dunia, ilmu bagaimana cara membuat helikopter, ilmu cara, bagaimana cara membuat apa senjata-senjata canggih, tapi dia nggak mengenal Allah dia dia nggak bisa nah, menjalankan tugasnya hatinya nggak bisa menjalankan maka ka'annahu lam ya'rif syai'an saya katakan dia sungguh tidak mengetahui sedikit pun sebuah ilmu yang sebenarnya nggak mengetahui ilmu yang sebenarnya walaupun dia adalah seorang nam sebagai seorang yang digelari doktor ya atau profesor atau semua titel-titel telah ia raih tapi enggak mengenal Allah, enggak mengenal bagaimana ibadah yang benar. Demikian. Wa alamatul ma'rifah dan tanda al-ma'rifah tanda dia mengenal Allah taala atau tanda sebuah adanya kehidupan hati manusia itu adalah al-hubbu adanya kecintaan, cinta. Faman arafallaha ahabbah, maka barang siapa yang dia mengenal Allah taala, sungguh pasti dia akan cinta kepada Allah. Nah, karena enggak ketika dia enggak mengenal, tentunya enggak akan sayang. Tapi tak kala dia mengenal sesuatu, dia akan sayang pada orang tersebut. Nah, ini Takala kita mengenal Allah Ta'ala. Takala kita mengenal siapa Allah Ta'ala sebagai dat yang memberikan rizki. Sebagai dat yang menciptakan. Sebagai dat yang segalanya. Telah mengenalnya. Maka tentunya dia akan mencintainya. Karena Allah Ta'ala telah memberikan suatu kebaikan yang sangat banyak. Yang sangat tidak terhitung kenikmatannya kepada, kepada kita. Nah ini, ini ketika dia mengenalnya, ketika dia sadar akan cinta kepada Allah. Ini sudah suatu kelaziman, kepastian ketika dia mengenal sesuatu, kenal dengan baik, pasti dia akan cinta. Wa alamatul mahabbah dan tanda adanya sebuah kecintaan kepada Allah Taala. Tanda adanya sebuah adanya kehidupan sang hati tersebut adalah alla yu'thira alaihi syai'an minal mahbubati yakni tandanya adalah dia tidak mendahulukan nam sesuatu sedikit pun di atasnya yaitu di atas Allah taala dari adanya kesenangan-kesenangan yang ada di dunia. Nah, ini jangan tanda. Jangan mendahulukan. Nah, jangan mendahulu, tidak mendahulukan kesintaan sedikit pun di atas Allah. Nah, sebuah harta. Apakah mungkin perempuan kekasihnya? Nah, ketika dia enam, ni ternyata perempuannya seorang maksiat, laki-lakinya seorang yang istiqomah, maka demi kecintaan kepada Allah Taala, maka dia harus meninggalkan perempuan tersebut. Tapi tak kalah dia hatinya sakit, tak kalah dia apa kecintaan kepada Allah Taala nggak ada, nam tentunya orang ini akan mendahulukan perempuan tersebut. Nam, kecintaan Allah hilang, maka didahulukan cintanya dia kepada kepada manusia. Ini, ini dalam hal masalah kewanitaan, ataupun dalam masalah harta, dalam masalah dunia secara umumnya, maka segala yang ia cintai, maka di nomor tiga kan atau di nomor sekian kan dia mendahulukan cintanya kepada Allah dia mendahulukan cintanya kepada Rasulnya nah ini faman asaro alaihi syai'an nal mahbubat maka barang siapa yang dia mendahulukan sedikit pun kecintaan di atas Allah taala minal mahbubati dari kecintaan-kecintaan yang ada di permukaan bumi ini dari masalah dunia ini maka fakol buhu maridun maka itulah hatinya dia lagi sakit enam tanda hatinya lagi terkena suatu penyakit yang sangat berbahaya yang perlu diobati nah ini kama anal ma'addata allati tusiru tusiru aklal tin ala aqlil hobs hobsi sebagaimana keberadaan sebuah lambung nam takala dia sakit nam takala nggak beres lambungnya untuk menerima sebuah makanan maka dia akan mendahulukan makanan-makanan makan tanah ini nggak normal atau selain tanah nam selain tanah ala aklil khubsi di atas makanan roti daripada memilih makanan-makanan yang sudah normal, makanan-makanan yang memang sudah biasa dimakan, nasi, ya, jagung, roti dan sebagainya. Maka dia akan memilih selain makanan-makanan yang apa? bukan normal. Dia akan makan makanan yang aneh-aneh. Nah ini, ini ketika lampunya memang sudah enggak enggak beres waqad saqatas min anha syahwatul khubsi maka ketika itu ketika dia ya terbalik tabiatnya enam yang tabiat lambung tugas lambung dia makan menerima makanan-makanan yang memang sudah normal kemudian terbalik demikian keadaannya maka di sini apa sakotot yakni sungguh jatuh ya yakni syahwah keinginan dia makan roti hilang. Keinginan dia makan yang normal-normal, makan nasi, makan susu dan sebagainya hilang. Kenapa? Karena maridotan. Ini adanya sebuah penyakit. Nam sakit. Demikian. Jadi keadaan ketika apa lambungnya sedang sakit demikian keadaannya. <clears throat> Yang aneh-aneh akan muncul wa amradun wa marad wa maradul qalbi khafiyun qad la ya'rifuhu sahibuhu dan sakitnya sebuah hati ini merupakan satu yang terselubung nam yang eh, sangat rahasia tersembunyi yang mana terkadang ya pelakunya enggak mengetahuinya. Nah, pelakunya, orangnya kadang enggak tahu hatinya lagi sakit atau mungkin atau mungkin hatinya sudah mati. Nah, hatinya telah mati ataupun sakit, kadang tidak tahu keberadaan hati tersebut. Ini terkadang seorang enggak mengetahuinya. Nah, dan di antara tanda yang lainnya, ketika dia hatinya telah sakit atau mati, itu terkadang ketika dia berbuat suatu kemaksiatan, Lato alim, Enggak merasakan pedih. Enggak merasakan dia berbuat dosa. Nah, biasa. Ini diantara tanda-tanda sakitnya sebuah hati. Enam, ketika berbuat satu kemaksiatan, santai-santai saja. Enam, terhadap suatu kebodohan yang dia tidak mengerti, yang dia tidak apa, enggak mengerti terhadap suatu kebenaran juga tidak terasa sakit. Sholat enggak tahu, wudhu enggak tahu hukumnya bagaimana, santai. Hatinya enggak terasa sakit. Dalam masalah akidah, enam ketika hat, apa juga dia enggak terasa sakit, padahal akidahnya akidah yang dia sudah mendekam hati akidah-akidah yang sesat. Nah ini santai, Enggak merasa apa salah, enggak merasa apa pedih hatinya. Tapi kebalikannya ketika ada satu kehidupan hatinya akan muncul yang kebalikannya. Ketika berbuat ketika berbuat satu kemaksiatan, dia akan terasa apa? sangat takut. Nah, tak kala dia enggak tahu salat, enam hukumnya, hukum-hukum masalah salat ingin tahu. Nah, penasaran ingin tahu bagaimana hukumnya. Dia merasa sakit hatinya, kok nggak tahu hukumnya, sehingga penasaran ingin tahu hukumnya. Nah ini, ini kebalikannya. Ketika hatinya sakit demikian, ketika sehat ada kehidupan akan kebalikannya yang muncul. Falidalika yakfulu anhu. Dan yang demikian itu karena adanya sebuah kelalaian. Dia nggak tahu hatinya sakit, dia nggak tahu hatinya telah mati, karena adanya suatu sifat kelalaian pada dirinya, mengabaikan, tidak memperdulikan tentang apa yang tujuan di antara penciptaan sebuah manusia. Wa in arafahu sauba alaihi sabru. nam Dan tak kala dan jika didapatkan eh loncat ya. Wa in arafahu sauba alaihi sabar. Dan jika dia mengetahuinya, nah, tahu dirinya hatinya telah sakit, maka di sini sabar di atasnya baginya sulit. Ala mararati dawaihi di atas yakni pahitnya sebuah terapinya, sebuah obatnya. Ini hatinya tahu, sadar dia sakit dan akan didapatkan satu kesulitan. Sabar sulit baginya. Ketika dia mengenyam, ketika dia dalam rangka untuk mengobati penyakit-penyakit tersebut. Hati yang lagi sakit diobati, dia sulit, susah. Dan nah, ini. Li'anna dawahu mukhalafatul hawa karena enam obatnya ya Ternyata itu mengisi hawa nafsunya. mengisi hawa hawa nafsunya sehingga dia harus mengalami suatu kesulitan untuk bersabar di atasnya. Sangat pahit. Wa in wajada sabra lam yajid tabiban hadikan yu'alijuhu dan tak kala dia mendapatkan suatu kesabaran dia bisa sabar ternyata sabar <clears throat> untuk menerima untuk datangnya sebuah nasihat lam yazid dia enggak mendapatkan apa dokternya hadikon dokter yang cerdas yang pintar untuk mengobatinya nah ini dia enggak mendapatkan dokter yang demikian yang sesuai untuk mengobati penyakit-penyakit hati tersebut fa innal atibba'a humul ulama dan sesungguhnya para dokter-dokter yang cerdas, nam mereka lah para para ulama. Wal maradu qad tawala alaihim. Dan sakit, nam ketika itu sungguh telah menjangkiti atas mereka. Telah terjangkiti, menebar kemana-mana. Hatinya terkena penyakit, satu penyakit yang sangat banyak. nam kesombongan, ya kesumah yang didengar amalannya ria, bahil. Nah, terus penyakit-penyakit yang menempel pada hatinya. Nah, mari maritu kallama dan seorang dokter yang sakit ini sedikit ya akan yultafit yultafitu ila jihad ini sedikit untuk menoleh kepada pengobatannya. Ini seorang dokter yang sakit, tentunya dia nggak akan apa mengobati orang-orang yang lagi sakit. Dirinya aja lagi sakit, bagaimana akan mengobati orang lain? Falihada u udolan. Maka oleh karena ini menjadilah enam penyakit itu udolan, menebar, menebar kemana-mana. Wandarasa hadal ilmu dan namanya ilmu telah menjadi hilang. Nah, telah menjadi hilang. Wa unkira tibbul qulubi wa marduha bil kuliyah. Dan ungkir diingkari. Nah, pengobatan hati artinya dibiarkan ya pengobatan hati hatinya yang sakit tetap sakit di atas kesakitannya terus menjadi sakit ya karena nggak ada yang mengobatinya wa martuha bil kuliah dan sakitnya hati tersebut itu bil kuliah sudah merata nah keseluruhannya terkena beberapa, beberapa titik semuanya ter terkena nah ini sangat berbahaya maka menjadilah wa akbalan nasu ala a'mali dhahiruha baibadatun wa batinuha adatun. Maka manusia maju dalam amalannya. Nah, ibadahnya kelihatannya maju. Hafalannya maju, ibadahnya maju ceratohir. Dohirnya adalah ibadat Nah, dohirnya yang kita nampak, yang kita lihat itu adalah ibadah. Membaca Al-Quran adalah ibadah. Salat adalah ibadah. Nah, dan sebagainya di antara ibadah-ibadah yang ada itu adalah ibadah. Cara amalan maju amalannya. Tapi batinnya kata beliau ada tun, Sebuah kebiasaan. Nah, sebuah kebiasaan. Ketika datang bulan Ramadan, ia puasa. Nah, ketika apa ada jadwal jam sekian melakukan suatu murojaah, ya murojaah. Ketika nanti jadwalnya ini, ya, ya begitu ikut-ikutan. Seakan-akan sudah menjadi adat istiadat. Dohirnya ibadah, tapi batinnya adalah itu suatu merupakan kebiasaan adat yang harus ia lakukan. Hatinya bagaimana? Penuh ya, penyakit-penyakit bil kuliah secara keseluruhan. Sehingga di sini nam dohirnya ibadah kemudian dalam hatinya penuh diiringi dengan rasa ria. enam diiringi dengan rasa bangga diri. Diiringi dengan ingin menjadi seorang yang alim sehingga akan disebut-sebut namanya. Nah ini, ini sangat berbahaya. Wahadhi alamatu aslil mariti. Dan inilah enam di antara tanda-tanda sebagai pondasi akan sakitnya sebuah hati yaitu adamul ilmi karena tidak adanya sebuah ilmu enggak masuk ilmu pada orang hati tersebut. enam Demikian. Ini ketika Nam sebuah ilmu enggak ada. Nam seorang alim enggak bisa mm, apa yakni memasukkan beberapa masukan sebuah ilmu pada seseorang atau mungkin susah ya untuk dinasehati. nam wejangan-wejangan segala hal telah ia telah sampaikan tapi ternyata hatinya menolak. nam atau mungkin enggak ada sama sekali sebuah ilmu yang sampai padanya. Nah ini, ini sakitnya akan meraja lelah, akan menebar kemana-mana. Secara amalan dia banyak amalannya, tapi itu secara batin adalah sebuah istiadat, kebiasaan yang ia lakukan. Ketika pagi begini, ketika sore begini, tapi ternyata hatinya nam jauh dari keikhlasan, jauh dari apa yang diminta sebuah syariat. Taib, Allah alam bisawab. إلى هنا تفضلوا حفظكم الله